Salat khauf. Salat khauf ada banyak. Sampai ada mengatakan 16 model. Imam Syafi'i mengambil 6. Model salat khauf. Salat di saat kita merasa takut di dalam peperangan. Salat berjamaah di saat kita berada di dalam peperangan. Di sini yang bisa kita fahami begitu pentingnya melakukan salat berjamaah. Dan itu mengundang kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun kita di dalam keadaan perang genting sekalipun masih di himbau kita untuk bisa sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Perang loh ya. Sholat berjamaah. Adapun tempatnya bisa saja di mana saja. Kalau bisa masjid-masjid, kalau tidak yang selainnya. Di kantor dan seterusnya. Ini sebetulnya teguran luar biasa, peringatan luar biasa. Dalam keadaan genting perang pun ternyata Salat berjamaah masih dihimbau. Bagaimana perang yang tidak berhadapan langsung dengan musuh misalnya berpikir tentang perjuangan dan sebagainya. Di saat mendengar seruan adzan lalu tidak pergi ke masjid untuk melakukan sholat atau tidak melakukan sholat berjamaah. Ini sangat aneh sekali. Bahkan dalam keadaan perang pun tetap dihimbau untuk bisa sholat berjamaah. Perang kan bermacam-macam. Ada perang pemikiran, ada perang secara fisik. Ada perang pemikiran. Semuanya adalah perjuangan. Teringat Seorang alim Syami, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah bercerita suatu ketika berada di sebuah masjid mendiskusikan tentang perjuangan. Di masjid diskusinya. Ada masjid atas dan bawah begitu. Masjidnya di atas. Menandakan sebuah diskusi di bawah. Tentang strategi bagaimana berjuang dan seterusnya. Pemikiran. Juangan dakwah maksudnya. Tiba-tiba terdengar suara adzan dikumandangkan. Beliau khusnudon dengan semua yang ada di situ. Mungkin nunggu selesainya adzan baru baru bubar menuju ke masjid. Setelah azan selesai, tidak ada satupun yang berdiri. Dan masih asik mendiskusikan tentang peperangan, tentang perjuangan. Sampai ikomat, tidak ada yang berdiri. Dan beliau mengundurkan diri dari majelis, kemudian masuk. Akhirnya beliau berkata, apa yang akan kita perjuangkan setelah ini? Bukankah perjuangan kita itu menyeru panggilan Allah, dan kita dipanggil Allah pun tidak mau datang? Paling tidak dihentikan sesaat. Oh, dalam keadaan perang pun Nabi menghimbau untuk kita bisa bisa melakukan sholat dengan dengan berjamaah. Dan memang di dalam fikih madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama, madhab Malik, madhab Imam, Ahmad, Imam Abu Hanifah adalah sunnah. Yang dikukuhkan atau fardu kifayah, sebagian madhab kita mengatakan. Tapi pun kita tidak boleh mengentengkan sampai Nabi pun mengajari. Nabi melakukan sholat. Pertama adalah di batu nakhlin. Di dadur riqa' di Asfan. Dan salat-salat Nabi di saat berada di dalam peperangan. Yang terakhir adalah salat syiddatul khauf. Nabi waktu di Bata'in Nakhlin, bagaimana disebutkan kali ini, kisah salat Nabi Muhammad waktu berada di Bat'nu Nahlin atau di Zaturiko, kisah dalam Al-Quran. Wa idha kunta fihim. Ini. Jika engkau wahai Muhammad bersama mereka dalam keadaan perang, Fa'angkom talahumu atau kemudian engkau ingin melakukan sholat. Wal takum hendaknya berdiri ta'ifatun sekelompok. Minhum dari mereka ma'ak. Kebuat dua kelompok wahai Muhammad. Ini pendidikan dari Allah untuk melakukan sholat berjamaah di saat berada di dalam peperangan. Buat dua kelompok. Sekelompok sholat denganmu. Ini seperti ini ada. Jadi ada dijelaskan oleh para ulama ada saat kita melakukan sholat berjamaah di saat musuh berada di tempat di hadapan kita. Ada musuh di belakang, kan musuh kan mungkin berada di arah keblat, musuh di belakang keblat. Misalnya kita di sini, kalau musuh di belakang sana cara sholatnya ada sendiri, kalau musuh ada di depan sana ada caranya sendiri. Kalau musuh berada di belakang, Musuh berada di belakang disebutkan. Dan nanti isyarat dari ayat ayat Al-Qurannya sangat jelas. Kita jelaskan dulu fikihnya. Kalau musuh berada di belakang, maka ada dua. Waktu berada Nabi Muhammad di Batu Nakhlin, begitulah. Musuh tidak ada di kita arah kiblat. Enggak mungkin kita sholat menghadap ke musuh. Sholat tetap menghadap ke kiblat, musuh ada di belakang. Maka di saat seperti itu dibagi dua kelompok. Yang satu kelompok menjaga. Hah? Setelah satu kelompok menjaga, Nabi melakukan sholat dengan sekelompok. Jadi saat mau akhir sholat, sekelompok itu salam sendiri, Nabi Muhammad menunggu. Karena pengen semuanya bisa berjamaah dengan Rasulullah. Baru setelah itu, setelah kelompok yang bersama Nabi itu sholat, bubar, ganti menjaga. Kelompok yang jaga bergabung, takbir bersama Nabi. takbir rotul ikhram, Nabi dalam keadaan menunggu, lalu melakukan sholat, ngejar sholatnya Nabi, baru salamnya bareng dengan Nabi. Itu di batin nakhlin. Yang kedua adalah caranya adalah waktu Nabi ada di Datul Riqa. Sama, musuh berada di belakang sana. Cuman sholatnya tidak langsung diselesaikan tuntas. Tapi sholatnya dibagi-bagi, serokaat, serokaat. Kalau sholatnya dua rokaat, duhur kan dua rokaat. Karena kosong, Maka duhur Nabi melakukan satu kelompok bersama Nabi sholat satu rakaat Tidak dua rakaat langsung. Setelah satu rakaat Nabi ha, berdiri di rakaat yang kedua. Kemudian jamaah apa yang bersama Nabi melanjutkan sholat sendiri. Melanjutkan sendiri sampai salam, Nabi dalam keadaan berdiri masih. Kemudian kelompok yang menjaga tadi ke tempatnya Nabi bisa berdiri dengan Nabi SAW. Baru nanti sholat satu rakaat dengan Nabi, satu rakaatnya adalah sendiri. Seperti itu. Jadi sholat dengan Nabi, baru setelah Nabi tahiyat akhir, tasyahud mau salam, Nabi nunggu. Baru jamaah tadi melanjutkan satu rakaat lagi. Nah, kalau anda tidak bubar, bubar dulu ya, bubar. Tidak bareng. Takbiratul ihram tidak bareng. Jadi nyusul tadi. Baru datang, ikut satu rokaat dengan Nabi, baru yang satu tadi bubar menjaga. Jadi tetap ada yang menjaga. Jadi ingat, ini yang kedua adalah pertama takbir, yang kedua adalah takbir akramnya dengan Nabi, setelah dapat satu rokaat mereka menyelesaikan. Nabi tetap berdiri. Setelah Assalamualaikum bubar, yang jaga masuk, yang sholat ganti jaga. Karena musuh berada di belakang sana. Tetap harus ada yang enggak. Kalau sujud semuanya takut. Tapi disyaratkan jangan sampai mereka Eh, apa namanya menyerang kita. Mereka menginginkan falu entah fulu Mereka ingin kamu lalai, bukan lalai. Maksudnya kamu lalai dari perang, biarpun ingat Allah. Waktu kamu sujud, diserang kamu nanti. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Mereka mencari-cari kamu lengah, ingin menyerang kalian semuanya nanti. Makanya tetap begitu caranya. Ada yang menjaga. Sehingga menjaga nanti kalau ada serangan, dia ngomong, serangan. Baru sholat, sidatul hol. Tidak boleh dibubarkan itu sholat. Kalau kita lagi sholat musuh datang, nggak boleh dibubarkan, bukan bubar. Langsung saja menghadap ke musuh perang sambil menyelesaikan Astahiyatul mubarakat, Salawatul tayyibatul. Tidak ada. Baru sholat yang ketiga adalah sholat di saat musuh berada di tempat kiblat. Musuh di depan sana. Kita di sini, musuh di sana. Maka itu adalah dibagi dua barisan, dua sob, sob pertama dan sob kedua. Sederhana ini sob yang satu dengan Nabi. Sujud, rukuk dan sebagainya. Nabi di saat Nabi sudah selesai duduk, berdiri, maka yang satu ganti yusul, yusul. Gantian. Tapi tetap ada yang berdiri. Jadi saat rukuk yang lain berdiri, Nabi Nabi dilanjutkan Nabi berdiri dengan yang satu lagi. Jadi merasakan mereka bisa berdiri dengan Nabi SAW. Berdirinya bareng. Tapi setelah waladhalin amin baca ayat, yang rukuk bersama Nabi hanya sah, satu saja. Rukuk dengan Nabi sampai sujud, berdiri lagi. Baru di saat berdiri, yang belakang rukuk dan sujud. Baru nanti berdiri dengan Nabi semuanya. Dan begitu seterusnya, rokaat yang kedua, rukuk, sujud, yang satu jaga di belakangnya. Baru setelah Nabi mau atahiyat, baru mereka rukuk sujud sehingga salamnya bareng dengan Nabi. Yang keempat adalah syiddatil khauf. Syiddatil khauf ini adalah di saat kita dalam keadaan sangat takut karena peperangan. Maka boleh kita melakukan sholat dengan cara apapun. Allahu Akbar megang pedang. Dan sidatul khuf ini disesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah musuhnya diam, ya diam kita. Tidak boleh teriak-teriak begini. Tidak boleh tidak boleh bersuara. Dong. Kalau tangan boleh gerak dan tidak membatalkan sholat karena dalam keadaan darurat. Dan syiddatul khauf ini dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak hanya terbatas kepada peperangan. Untuk menjaga sesuatu yang mulia. Menjaga akal kita. Menjaga kehormatan wanita. Menjaga jiwa. Menjaga harta. Jadi kalau mohon maaf, Harta saja yang paling rendah di antara martabat ini semuanya. Itu pun boleh dijaga. Sehingga kita lagi sholat. Makanya kalau sholat Bapak Ibu, tolong tas itu taruh di depan, tempat kiblat. Kalau tidak pernah ngaji, tasnya taruh di belakang. Katanya sholat tas kok di depan kayak disembah loh. Anda tidak nyembah tas, nyembah Allah. Tas taruh di depan. Bahkan sekaligus jadi pembatas sujud Anda. Agar tidak dilewat, tidak lalu, tidak dilalu, dilewati orang. Sholat tas taruh di depan. Kalau tas di, di belakang gimana? Dijamin tidak khusuk. Apalagi sambil ngikat, sambil nginjek tali tasnya biar keras. Ini tidak punya ilmu. Nah. Makanya kadang-kadang ada santri loh, masih sudah ngaji dengan buya kok tasnya taruh di belakang. Ini minta tas taruh di depan. Sekaligus jadi sutratul musalli, pembatas untuk orang sholat. Tas taruh di depan ibu-ibu, ayo angkat tangan yang masih taruh di belakang tasnya ini. Ngaji di sini pada nggak ngeh ini. Nah, Taruh di depan tasnya. Jadi pembatas sholat. Kalau ada orang ngambil ketahuan. Apapun barang yang berharga. Bahkan tidak berharga. Sandal asalkan sudah dibungkus suci, taruh di depan. Kalau seandainya tidak ada tempat. Karena perlu dijaga, kita tidak boleh membadirkan barang. Dibungkus plastik rapi, taruh. Jadi pembatas untuk sholat. Nah ini perlu. Kadang-kadang taruh tasnya, tidak taruh di belakang kaki. Allah. Uh, lepas. Mana? Ada, Alhamdulillah. Cuman harus ada ilmunya. Taruh di depan. Dan kemudian, sudah taruh di depan, ada yang mengambil. Kejar dia, jangan batalin sholatnya. Alhamdulillah. Salat syiddatul khuf. Termasuk seorang wanita yang lagi sholat, mungkin ada seorang laki-laki yang tidak terhormat mencoba men mau itu termasuk syiddatul khuf. Kalaupun seandainya dibatalkan tidak ha, haram, akan tapi kita ilah ada kemurahan kalau ingin menyempurnakan sholat, maka lakukan sholat dengan seperti itu. Syiddatul khuf tidak hanya di dalam peperangan, tapi untuk menjaga kemuliaan, untuk menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan keluarga, maka boleh kita melakukan sholat seperti itu. Jadi maling itu dikejar. Dikejar maling itu. Berebut juga tasnya ambil. Kalau dia berhenti, berhenti kita. Sudah. Sampai gambarannya seperti itu. Apalagi di dalam peperangan untuk menjaga nyawa dan menjaga umat, menjaga agama. Maka sangat boleh sholat cintatul khuf. Dan itu diperkenankan kita untuk untuk apa namanya? E, melakukan gerakan-gerakan untuk sesuai dengan tujuan. Kalau ngambil tas, ya ngambil tas. Kalau sudah ngambil tas sok, tidak usah pakai tangan nendang itu, tidak usah pakai kaki nendang. Ambil tas selesai. Baik ini adalah pendidikan dari agama kita. Disebutkan wa idza kunta fihim faqamta lahum shalat faltaqum ta'ifatun minhum mak. Sekelompok hendaknya berdiri denganmu melakukan salat wahai Muhammad. Wal ya'khudhu aslihatahum. Sekelompok lagi menjaga membawa senjata mereka. Dan dalam keadaan sholat pun kita membahas senjata, nggak apa-apa. Oleh aku tuh asli hatahum, bawa senjata. Bukan dilarang bawa senjata biar aman. Faida sajadu fal yakunu min waraikum. Nah, kalau sudah pada sujud, nanti yang di belakangnya ada lagi. Wal ta'ti wal satu. Kalau orang yang bersamamu itu sudah sholat, wal ta'ti ta'ifatun ukra sekelompok lagi nanti nyusul. Kayak tadi yang kita ceritakan. Ini masih yang digambarkan dalam ayat Al-Quran ini bisa mencakup dengan tiga, empat apa tiga model itu semuanya. Tinggal penjelasannya adalah dari kejadian yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagi dua kelompok. Satu kelompok menjaga, wahai Muhammad. Satu kelompok adalah sholat denganmu. Dan begitu bergantian. Lam yusallu. Kelompok yang belum sholat menyusul datang kepadamu. Fal yusallu ma'aka kemudian sholat denganmu. Wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum. Dan siapapun yang sholat denganmu tetap harus waspada. Membawa senjata mereka. Jangan ditinggal. Sebab musuh itu memperhatikan, mencermati. Mencari kapan mencari waktu kapan kau lengah. dina kafaru takfulun. Orang-orang kafir itu menginginkan kalau kau lupa lalai. An aslihatikum kau tinggal senjatamu dibentak kamu lari bingung nggak ada senjata. Ada bom kamu lari nggak ada senjata. Mereka senang kalau begitu kamu akan diserang. Senjata pegang. Dalam keadaan sholat membawa senjata. Wamtiatikum dan barang-barangmu itu ini termasuk barang nah, itu diperhatikan. Jangan taruh di depan bukan masalah. Berarti kalau sangat membahayakan pegang bu tas itu. Duitnya banyak takut ditendang orang. Cangklong. Hah. bawa tas. Kalau memang tempatnya tidak aman sama sekali, tas gantung Allah Ada duit. Cuman bertanya orang ngapain ke masjid bawa duit banyak. Duit, oh mau dimasukkan kotak amal, oh bagus. Jadi bawa. Anak pun digendong. Kalau seandainya anak kita. Tidak bisa apa. Gendong. Ya Nabi menggendong bayi dalam sholat. Fayamiluna alaikum mailatan wahida. Jadi mereka itu menginginkan kalian itu lalai dengan senjatamu lalu mereka akan menyerbu kamu dengan serempak di saat kalian lalai. Mereka menginginkan itu. Kalau saya lalai, mereka mengintai. Kapan lalai? Waduh, sholatnya berjamaah. Kagum mereka. Urusan sholat saja mereka masih Tapi pun demikian. Ini pengikut ini, Muhammad ini masih dengan senjatanya. Jadi menampakkan kalau mereka selalu bersenjata. Wala junaha alaikum in kana bikum min aw kuntum an tad'u asrihatakum. Kecuali dalam keadaan Darurat ya, kamu sakit, tidak berperang, bolehlah. Atau ada hujan yang menyusahkan kamu untuk membawa itu semuanya, senjatamu bolehlah. Jadi ada saat-saat. Tapi ada saat seperti itu, selagi kamu bisa untuk membawa apa yang kamu butuhkan dalam perangan, kamu jaga. Tapi ada saat juga, mungkinlah kalau sudah hujan, bisa. Atau kamu sakit, tidak bisa berperang sekalipun bahkan jangankan keurusan memegang senjata. Kamu sendiri tidur di rumah pun boleh kalau dalam keadaan sakit. Tapi tetap wakhudu hidrakum. Wakhudu hidrakum tetap engkau harus waswada. Waswada di dalam peperangan. Inna Allah adda lil Allah lil kafirin adaban muhina dan ketahilah. Allah sudah menyiapkan untuk orang kafir siksa yang menghinakan mereka nanti di akhirat. Selesai. Ini gambaran. Semoga kita tidak menemukan ini semuanya. Tapi kita tetap harus berjuang dan berperang. Dan enak zaman sekarang perang kita tidak harus berhadapan dengan musuh. Dengan pedang kita. Akan tapi musuh pun tidak akan diam. Jika mereka tidak bisa menyerbu dengan pedang, mereka akan menyerbu dengan apapun yang mereka ketika mereka miliki. Media, teknologi, menyerbu kita hancur-hancuran kita. Maka kita pun harus terus berusaha untuk bisa berjuang dengan apapun yang bisa yang Allah berikan kepada kita.